Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya. Wad-din الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا إلى صراط المستقيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا ربنا بارك لنا في قلوبنا وبارك لنا في أجسادنا وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في بيوتنا وبارك لنا في مساجدنا وبارك لنا في مزارعنا وبارك لنا في معهدنا وبارك لنا في مركوباتنا وبارك لنا في أسواقنا وبارك لنا يا ربنا في كل ما أعطيتنا إنك أنت على كل شيء قدير أما بعد hadirin hadirat muslimin dan muslimat Alhamdulillah Allah senantiasa memberikan kepada kita kemudahan untuk menuntut ilmu Semoga ilmu yang kita dapat adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menghantarkan kepada ridha Allah. Ilmu yang menghantarkan kepada kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kita sudah sampai kepada bab ilmu ya. Kita masih dengan kitabnya Imam Ghazali Minhajul Abidin. Kitab yang akan membimbing kita untuk menjadi ibadah ahli ibadah yang sesungguhnya Kita sampai kepada Waman ahmala Waman ahmala Barang siapa yang lalai Al-uluma kepada ilmu-ilmu Allati yang semaha Allah telah memberi nama kepada ilmu tersebut di kitabih di dalam Al-Qur'an nuran sebagai cahaya wa hikmatan dan hikmah wa hudan dan petunjuk wa akbala kemudian orang tersebut lebih giat lebih lebih lebih cenderung menghadap ala ma bihi terhadap sesuatu yaktasibu yang akan menjadikan ia mendapatkan al-haram haram, haram wa yakunu masidatan lil hutami dan menjadi kalau dalam sebuah perburuan ya barang yang diburu atau mencari penghidupan lalai kepada ilmu ia lalai kepada ilmu yang diberi gelar oleh Allah dengan cahaya ataupun hikmah dan petunjuk yang tidak baik keharaman atau mengumpulkan keduniawian nah ini Ini dihubungkan dengan sebelumnya bahwa kalau ada orang tidak akan benar ibadahnya. Banyak menemukan kesalahan di dalam melakukan ibadah dan itu menjadikan ibadahnya bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ilmu sendiri amal tidak benar jika ada orang menuntut ilmu lalu tidak mengamalkannya dan ilmu itu macam-macam kemarin sudah disebut ada ilmu tentang keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu yang paling penting kemudian tentang kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan berkenaan dengan puasa, sholat Kemudian juga tidak lupa ilmu batin tentang ketawakalan kepada Allah yang mengajari tentang kesabaran yang mengajari pembersihan hati itu juga wajib jangan sampai kita ini mempelajari ilmu sholat saja ternyata ilmu-ilmu tentang membersihkan hati tidak sehingga kalau orang tidak mempelajari ilmu itu bisa saja ia melakukan kebaikan tapi menjadi kemungkaran. Ilmu batin, ilmu tentang ketawakalan kepada Allah yang sudah disebutkan kemarin. Ilmu tentang bagaimana kita mencari, kita ridho kepada ketentuan Allah. Kita ikhlas, kita sabar agar kita bisa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Akan tapi jika ternyata itu tidak ada, kelihatannya kebaikan jadi kejahatan. Misal saja ikhlas kalau orang beramal, beramal tidak mengerti ilmu ikhlas, ternyata amal yang kelihatannya baik itu menjadi jahat, menjadi tidak baik. Maka jangan sampai kita itu lalai dengan ilmu-ilmu tersebut. Ilmu yang menjadikan uh, ilmu yang akan kalau di dalam ilmu Imam Ghazali memberikan gambaran ilmu roh Orang bisa sholat, akan tapi bagaimana agar sholat itu menjadi bermakna? Harus dibarengi dengan ketulusan di dalam hatinya, keikhlasan di dalam hatinya waktu ia melakukan sholat. Sedekah gambarnya, lohirnya adalah dia sedekah. Tapi kalau ternyata ia tidak mempelajari ilmu batinnya, ilmu ikhlasnya, maka ketahuilah sedekah yang dilakukannya pun tidak ada nilainya. Jasad saja, ada rohnya. Kemudian diingatkan di sini, "Amatakhafu ayyuhal mustarsyidu?" Apakah kamu tidak takut wahai orang yang mencari kebenaran? Antakuna, apakah kamu tidak takut untuk menjadi orang yang mudayyi'an? Menyia-nyiakan li syai'in sesuatu min hadhil wajibat, kewajiban-kewajiban yang telah kami sebut tadi, bal li atau bahkan kebanyakan dari kewajiban tadi kewajiban iman, ilmu, tentang iman kepada Allah, ilmu tentang sholat, dan ilmu juga berkenaan tentang ridho, pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah. Apakah kamu tidak takut untuk menjadi orang yang menyanyiakan kewajiban? Karena tidak sempurna yang dilakukan hanya misalnya ilmu sholat saja, tapi tidak belajar tentang ilmu membersihkan hati, maka itu adalah pincang dan tidak benar. Kemudian engkau sibuk Bisolati tatawi dengan solat sunat. Wasaumin nafli dan puasa sunat. Fatakunu menjadilah engkau fila syai'in. Menjadi orang enggak ada nilainya. Sibuk di dalam satu amalan. Kebaikan. Tapi ternyata melalaikan kewajiban. Rajin melakukan solat sunnah. Dan ini ada godaan kayak begini. Ini ada. Kalau sudah urusan solat sunnah rajin. Sedekah sunnah rajin tapi kewajiban-kewajibannya enggak. Kewajiban enggak, zakat enggak pernah dibayar, utang tidak. Sementara dia rajin melakukan sedekah. Maka orang yang semacam ini menjadi la syai', enggak ada nilainya. Warubama anta musirrun ala maksiatin min hadil ma'asi bisa saja engkau adalah menjadi orang yang terus-menerus di dalam kemaksiatan min hadhil ma'asi dari kemaksiatan-kemaksiatan ini. nih tastaujibu biha akan menjadikan keharusan bagimu annaro untuk mendapatkan neraka wa tatruku dan engkau meninggalkan mubahan sesuatu yang mubah mubah yang boleh-boleh min amin dari makanan atau syarabin atau minuman atau naumin atau masalah tidur tabdaghi bihi kurbatan ilallahi yang engkau inginkan dengan itu semua adalah mendekatkan kepada Allah azza wa jalla mendapatkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala azza yang maha mulia wa jalla dan maha agung fatakau fatakun fi la syai'in lalu engkau menjadi orang yang tidak ada nilainya maksudnya apa jangan sampai engkau meninggalkan sesuatu yang mubah meninggalkan yang mubah urusan yang mubah kita pilah tapi sisi lain kita melakukan yang haram Artinya tidak paham ilmunya. Contoh mungkin meninggalkan yang makruh. Makruh gak mau. Astagfirullahaladzim saya gak mau makruh. Makruh kan bukan haram ya. Cuman karena gak sadar ilmunya. Maka dia melakukan yang haram. Misal apa ya? Nah, ada orang Astagfirullahaladzim saya nggak mau makan bawang misal karena Rasulullah nggak makan bawang hukumnya makruh kan Iya, nggak mau makan bawang padahal hukumnya makruh dia ya, betul-betul perhatian. Astagfirullahaladzim. Ini saya tidak boleh makan bang. Karena ini betul-betul kayak diperangi. Kayak haram. Padahal itu adalah makruh saja. Tapi dia satu sisi picik. Ya. Mak gak makan bawang. Tapi dia makan renten. Ya misalnya. Gak sadar itu semua. Atau gerbuat waris saudaranya. Jadi kalau dilihat dari urusan-urusan ini. Orang warok. Gak mau urusan. Astagfirullahaladzim Pakai baju harus baju yang sunnah, sunnah. Kenapa? Saya harus pakai baju yang putih, yang bagus-bagus. Kalau baju warna-warni enggak, karena enggak, alasannya tidak sunnah. Kemudian ini ada yang pakai baju bergambar itu adalah sebagian ulama mengatakan haram, sebagian makruh. Ah, saya enggak mau. Sisi lain kayaknya bagus, tapi enggak sadar kalau dia itu semua kendaraannya hasil rebutan warisan dengan saudaranya. Nah ini kayak begini ini mungkin orang terjerumus Kayaknya itu Masya Allah orang soleh menghindari sesuatu yang makruh. Tapi ternyata dia adalah lupa menjalankan sesuatu yang haram. Ya kayak itu rajin puasa, melakukan satu kesunahan, akan tapi setiap mau buka nunggu nasa, nunggu bukanya sambil jalan-jalan bahasanya orang sekarang naudzubillah ya cuci mata atau puasanya rajin setiap hari, tapi untuk menahan lapar dia nonton sinetron yang enggak-enggak. Lah kayak itu bukan unik orang itu. Jadi karena tidak punya ilmu, bisa saja orang itu melakukan kesalahan lebih gede, ya anggap itu adalah sebaik kebaikan. Wasyad min dalika kullihi dan lebih parah dari ini semua, annaka sesungguhnya engkau takunu menjadi fi asril amali. Engkau ditawan oleh angan-angan. Angan-angan itu angan-angan harapan harapan yang panjang kalau suruh tobat nanti ajalah masih waktu masih panjang ayo tobat ah entar aja tobat selalu jawabnya entar entar aja dan ini tulul amal kemudian wal amalu maksiatun mahdoh sementara berangan-angan yang panjang itu maksiat suatu kemaksiatan. Bisa saja orang ini kurang iman akan adanya kematian yang datang sewaktu-waktu. Kalau suruh tobat, ayo bu tobat. Nanti aja kalau sudah tua. Bahkan ada orang punya keyakinan, biarin saja mumpung masih muda, nanti kalau tua akan tobat sendiri. Ya kalau sempat tua. Kalau nggak sempat tua, bagaimana itu? Fatadunnuhu kemudian ia menduga bahasanya berangan-angan yang panjang itu. Ia menduga dengan angan-angan panjang itu niata khairin pinginnya bagus. Niat yang baik. Niatnya macam-macam. Niat yang baik di sini adalah misalnya lijahlika karena engkau tidak tahu bil farqi bainahuma perbedaan antara keduanya. Jadi orang mempunyai harta orang punya duit orang berpikiran masa depan kan penting ya lah ini sering tertipu cuman kalau berpikiran masa depannya kepanjangan jadi paling pelit tuh orang ya kalau berpikir masa depannya kepanjangan seolah-olah hidupnya nggak mati-mati kan pelit tuh kalau mau sedekah lah ini kan buat bekal hidup saya daripada saya minta-minta ke orang ya kan sedekah dong ya kalau saya punya duit cuma sebegini dia hanya bisa bertahan duit 20 tahun berarti saya harus cari lagi setelah cari lagi dapat lah nanti harus lagi tambah lagi jadi akhirnya menjadi dia itu untuk bersedekah susah karena harapan hidupnya terlalu panjang angan-angan hidupnya terlalu panjang Sementara dia lupa bahwasanya ada kehidupan lebih panjang lagi yaitu nanti setelah kehidupan di dunia ini ada alam barzah yang panjang, akhirat lebih panjang. Dan dia mengira bahwasanya dengan berangan-angan ini adalah satu kebaikan. Orang kan harus punya pikiran masa depan. Kita harus mempunyai tabungan sedikit agar kita tidak ngerepoti orang lain. Kita harus jaga harta kita ini adalah milik kita untuk kehidupan kita dan anak-anak kita supaya kita tidak minta-minta ke orang. Tapi ternyata pikiran ini terlalu berlebihan sehingga mau keluarkan duit sedikit saja alasannya apa? Kan buat masa depan saya. Daripada saya minta, akhirnya tidak mau bersedekah. Akhirnya menjadi orang yang pelit yang demikian itu. Dan memang ada kemiripan itu. Jadi angan-angan yang membahayakan itu dengan hmm, uh, seolah-olah memang baik. Orang punya angan-angan yang panjang itu kayaknya baik. Padahal angan-angan yang panjang itu menjadikan orang itu tidak segera sadar. Tulul amal ya, tulul amal panjang angan-angan seolah-olah tidak mati seolah-olah jadi tidak segera ia mempersiapkan untuk kehidupan setelah kehidupan dunia ini apalagi kadang-kadang didukung oleh hujah-hujah kita berangan-angan mati pun kan gak boleh makruh orang minta mati gak boleh memang kita harus minta panjang umur kita harus senantiasa berprospek optimis bahasanya Allah memanjangkan umur kita kita harus husnudan kepada Allah itu yang dipahami satu sisi. Sementara tidak sadar bahwasanya Allah juga bisa mencabut nyawanya sewaktu-waktu. Wataqaru dan kedekatan antara orang yang punya angan-angan panjang dengan yang namanya niat baik itu ada kemiripan, tapi karena dia tidak mencermati, nggak punya ilmunya, maka tidak sadar seolah-olah memang itu yang baik. Watakunu dan kadang kalau kadali keadaan begitu juga takunu engkau menjadi fijazain jazain Jadi ada dua manusia. Yang satu terlalu angan panjang angan-angan panjang. Seolah-olah enggak hidup. Ini kayak ibadah bisa terlalu masuk khusnudan kepada Allah tapi khusnudan salah alamat. Ya kita kan harus khusnudan sama Allah. Allah memanjangkan umur kita. Suruh tobat. Ya, kita pengen khusnudan anak intandani amti bi. Kalau kita khusnudan kepada Allah kan benar. Insya Allah saya tidak akan mati cepat. Ya khusnudan, nggak tobat-tobat. Satu sisi ada orang fi jazain wa Ada orang selalu dalam kegelisahan. Wa dan amarah. Jadi gelisah terus di dalam kehidupannya. Nggak sabar. Kemudian orang tersebut apa? nggak bisa menerima apa yang diberikan oleh Allah apa tidak ridho pada dunnuhu dan ia menduga kalau itu semua adalah tadarruan adalah sebagai uh, penghambaan tadarru itu menghadap kepada Allah dengan menampakkan kelemahannya tadarru jadi menghadap kepada Allah dengan menunjukkan kelemahannya itu tadarru wabtihalan dan permohonan kepada Allah sama dengan menunjukkan kelemahannya. Ibtihal itu kayak minta. Minta kepada Allah dengan menunjukkan kelemahannya. Ilallahi azza wa jalla kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa takunu eh, baik. Jadi kadang tidak disadari orang itu kalau tidak berada di dalam angan-angan yang panjang suruh tobat susah atau dia terlalu khawatir Terlalu berlebih-lebihan misalnya akhirnya setiap ada apa-apa prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dia mendapatkan satu musibah saja langsung ini berarti sudah ketentuan dari Allah memang ketentuan dari Allah akhirnya apa terus mau apa lagi ya sudah kita akan pasrah kepada Allah dikit-dikit begitu suruh berusaha nggak mau bangkit ah ini sudah ketentuan dari Allah ditakdir oleh Allah kayak begini kita ini akhirnya tidak bermaju itu seolah-olah itu adalah orang-orang yang menampakkan keimanannya tinggi penghambaannya kepada Allah tinggi musibah nah, ini karena apa nggak ada ilmunya harus ada sempurna ilmu yang diambil itu wa takunu fi mahdin ada orang dalam riak terus pamer amal kebaikan wa tahsibuhu dan ia menduga itu semua adalah hamdan lillah subhanahu wa ta'ala memuji kepada syukur kepada Allah. Lihat, sering tahadus bin nikmah, menampakkan nikmat, itu kan bagus. Kita menunjukkan kepada orang bahwa kita diberi oleh Allah nikmat. Memang diajarkan tahadus bin nikmah. Tahadus bin nikmah itu kalau Allah berikan kepada kita rizki, tidak apa-apa kita sebut-sebut kepada orang lain yang men, yang inti isinya adalah menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah Allah telah memberikan kepada kita ini subhanallah ya keinginan untuk menuntut ilmu alhamdulillah kita bisa Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk belajar di sini sudah berapa tahun kita di sini ini kan penting bagus itu kayak begini nih ini memuji Allah terus atas kemurahan yang diberikan oleh Allah tapi bisa saja kepleset uh, jadi riak pamer maksudnya pengen ngomong kalau kita sudah ngaji terus kalau kita sudah lain rupanya tipis ya antara riak dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala riak pamer karena secara zahir sama kalau kita misalnya ya tadi disebutkan oleh Ustadz masalah syukur Ustaz Dimyati menyebutkan syukur misalnya kalau diberi rizki oleh Allah kita sedekah kan infak memberi uang itu adalah bentuk daripada syukur syukur kepada Allah hamdalillah menunjukkan kita ini adalah syukur kepada Allah subhanallah wa ta'ala ternyata ternyata jika salah di dalam kita memberinya bisa masuk bab riak kita itu jadi memang harus dilengkapi dengan ilmu hati gak cukup hanya dengan ilmu dohir kita bersedekah ternyata dengan sedekah kita itu kita kayaknya mendapat mem, mem, apa, memuji Allah subhanahu wa ta'ala Memuji kepada Allah ternyata sisi lain kita termasuk bab masuk ke dalam bab riya. Au da'watan nasi ila khairin Ada ada orang Mana ini? Au da'watan linnasi ila khairin. Atau kita itu menduga itu semua adalah mengajak manusia kepada kebaikan. Padahal itu riak, ya. Riak ya. Ibu cobalah ibu ini semakin dekat kepada Allah, sering ngaji, Bu agar ibu ini bisa mendapatkan pahala, senantiasa dapat bimbingan dari Allah, dapat barokah. Bagus ya kalimatnya. Tapi sebetulnya pengen pamer, kayak saya loh Bu maksudnya. Duh, kok begitu ya? Ustadz nasihati, ibu harus baik, harus ini. Kayaknya ngajak orang kepada kebaikan. Rupanya nggak disadari terjerumus dalam bab riak, pengen tampil kayak saya dulu ya. Kayak ini loh, itu. Cuma tidak diucapkan itu karena setan halus dalam menggodanya. Nah, itulah ilmu ini perlu dihadirkan oleh Imam Ghazali. Kayaknya ngajak kepada ceramah sana kemari, dakwah ke sana kemari, sebetulnya hanya pengen disebut wah. Sebab semua orang kalau sudah ceramah, orang itu kan langsung faham kalau orang ngomong kebaikan, orang harus banyak infak, harus sedekah, rajin sholat, rajin ini. Apa yang dipahami oleh orang? Pasti orang itu sudah melakukannya. Kan begitu. Lah pengen begitu actionnya ceramah nasihati. Kamu harus begini, begini, begini. Masya Allah. Ternyata di balik ini semua adalah ia pengen pamer. Memang dia sudah melakukannya. Akan tapi tujuannya waktu laporan ke orang, cerita ke orang. Bukan ingin ngajari secara sesungguhnya. Tapi ternyata dia ingin pamer apa yang telah ia lakukan. Subhanallah. Halus ya. Berat. Lah maka dari itu begitu beratnya. Maka kita harus senantiasa belajar ya belajar untuk itu semua agar benar ya halus dan insya Allah ini oleh Imam Ghazali ini akan disebutkan penyakit-penyakit yang bakal menggoda ya, supaya kita tidak luput apapun yang kita lakukan kalau tidak benar-benar kita cermati bisa kita masuk bab kalau kita ini adalah maksiat padahal dibungkus dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya judulnya kitab ini Minhajul Abidin ya, cara untuk menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya gimana? Bukan hanya sekedar ibadah zahir, bukan kita banyak sujud saja. Bagaimana sujud kita bermakna? Bukan orang hanya banyak sedekah saja. Gimana sedekah kita ini bermakna? Bukan saja orang melakukan puasa. Bagaimana puasa ini kita ini ada nilainya? Lah inilah ilmu yang akan dibahas oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Wallahu a'lam bissawab. Terus Selanjutnya kita menginjak kepada sesi tanya jawab Kepada para jamaah yang ingin bertanya kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau nanya nih Bu ya Apa yang dimaksud dengan sholat wusto Dan apa adakah sholat sedekah itu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tonton Bu ya Bertanya Bagaimana langkah kita dan cara kita Untuk bisa membangun generasi muda yang kenal dan cinta Rasulullah Karena melihat realita yang ada di zaman sekarang Yang dijadikan suri tauladan generasi muda itu adalah para artis atau bintang sinetron, Bu ya. Dan yang kedua, apabila kita menabung untuk ibadah haji, apakah dikenakan zakat atau tidak itu? Terima kasih. Wabillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita diberikan untuk menjalankan satu as-salah was-salat al-wusta diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan salat, kemudian ditambahi lagi wasolat al-wusta dan salat wusta, salat tengah-tengah. Apa itu salat tengah-tengah? Ulama berbeda pendapat menjadi lima pendapat. Ada yang mengatakan salat duhur karena itu di tengah-tengah siang. Ada yang mengatakan salat subuh karena itu adalah tengah antara pagi malam dengan siang ada yang mengatakan itu sholat maghrib karena itu adalah tengah antara siang dengan malam sama. Ada yang isya karena itu panjang maka itu adalah mengenai tengah-tengah. Banyak perbedaan pendapat. Tapi pendapat yang dikukuhkan adalah bahwasanya sholat usta itu adalah sholat asar. Dan itu adalah lebih utama dari yang lainnya dalam hal ini. Itu pendapat. Jadi memang kita harus perhatian kepada sholat usta akan tapi setelah itu ulama adalah apa? Pokoknya sholat yang paling berat engkau lakukan itu jadi sholat usto. Jadi sholat asar berat itu. Biasanya orang menegakkan sholat jamaah dalam sholat asar itu berat. Lebih berat dari yang lainnya. Duhur, maghrib sama isya masih gampang. Subuh gampang. Tapi kalau ketemu asar, aduh Allah susah. Jadi ini adalah sebab banyak ulama mengatakan bahwa sholat usto itu adalah sholat asar. Paling enak mengambil lima pendapat. Karena sholat wusta ini disanjung oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat wusta itu adalah sholat yang sangat baik sekali. Sholat yang sangat bagus. Karena sholat wusta itu sholat yang paling bagus. Maka carilah sholat wusta itu. Lakukan dengan berjamaah. Lakukan dengan penuh khusyuk. Perhatikan sholat wusta itu. Mana kalau kita mengambil pendapat yang lima, ya akhirnya punya keyakinan. Kalau tidak subuh, zuhur. Jadi setelah sholat zuhur, ah mungkin asar. Setelah sholat asar, ah mungkin maghrib. Setelah sholat maghrib, mungkin isya. Setelah isya, mungkin subuh. Jadi setelah memasuki sholat, dia penuh semangat. Kalau dengan harapan bahwa kalau itu adalah sholat usto. Tapi ingat, ada pendapat ulama kebanyakan mengatakan sholat usto itu sholat tengah-tengah. Ya, itu istilah saja. Adalah sholat asar. Kemudian masalah mengajak kepada pemuda-pemuda untuk menjadi generasi-generasi yang beriman ini perlu prosesnya. Ternyata ini harus kita membuat kader dari kecil, mulai dari kanak-kanak. Kemudian kesadaran orang tua pun penting, sebab orang tua kadang-kadang kalau sudah memenuhi permintaan anak itu luar biasa. Sayang yang salah, hati-hati. Kadang-kadang orang tua ini sayangnya berlebihan. Membela anak bukan karena agar anak baik. Membela anak karena anak. Sehingga kalau ada orang mengingatkan anaknya saja marah kadang-kadang. Tapi orang-orang besar lihat begitu tegasnya dengan anak-anaknya. Jika menemukan anaknya salah, itu hukumannya lebih gede. Tapi ada orang seorang ibu, itu kalau anaknya diingatkan, itu langsung memusuhi yang ingatkan itu. Alasannya macam-macam. Jadi tidak mau menyadari. Maka ini kunci ya para ibu. Kalau ada orang mengingatkan kepada ibu, bu anakmu kok begini-begini. Itu terima kasih dulu. Jangan malah yang ngelaporin itu dimusuhi ya. Itu orang ngiri, orang ngedengki, orang apa. Eh, itu memang sirik sama anak saya. Ya gak usah seperti itu. Memang ada ibu, bukan orang besar itu. Ibu yang tidak menjadi anak itu besar. Jadi kalau anak salah itu masih dibela. Makanya kita latih. Kalau ada laporan tentang kesalahan anak kita, langsung kita tanya. Kita tanggapi itu laporan dari orang untuk meluruskan anak kita. Bukan fitnah ya lah. Misalnya anak, anak kita tadi uh, kurang adab omongannya. Kita tegur, nak kamu begini ya. Kalau ia mengatakan iya, nggak boleh. Kalau tidak, awas jangan sampai melakukannya. Selesai. Tapi kadang orang, nah ini, termasuk kecintaan yang salah kepada orang tua ini, guru pun nggak bisa membenarkan. Di sekolah, di madrasah diajari yang baik-baik. Di rumah fasilitas dilengkapi. Apalagi kalau sudah orang kaya, nanti malah berbahaya. Anaknya sendiri, kamar sendiri, privasi istimewa, eh, telepon sendiri, televisi sendiri, semuanya sendiri, pintu dikunci, nonton apa saja di situ, mau baik bagaimana? Jadi hati-hati dengan yang kita miliki. Kalau ingin memanja anak adalah dengan cara yang benar. Memberikan uang banyak kepada anak bukan mendidik, itu menjadikan anak punya pikiran macam-macam. Banyak orang mem mem apa, memanjakan anak dengan uang. Ribuan, ratusan ribu, subhanallah. Padahal anak itu gak ngerti masih anak kecil. Belum apa-apa dikasih HP, dia tidak butuh kepada HP. Kaya, kan sekolahnya sekolah favorit, teman-temannya pada pakai HP. Sudahlah, Jangan ke bawah-bawah. Ikut-ikutan itu musibah. Itu menjadikan anak kita jadi gak karu-karuan. HP anak kecil. Kadang Masya Allah. Sudah tahu uang gajinya itu pas-pasan. Kita menemukan sebagian orang. Uang gajinya itu pas-pasan. Itu uang saku anaknya itu gede-gede. gak mendidik sebetulnya. Anak TK berangkat sekolah bawa duit 3000 4000 anak ini kakaknya SD kelas 2 3000 4000 sudah berapa 7000 yang SMP 5000 maksain begitu tuh saya 5000 kali 7 berapa 12000 ya biasanya dilengkapi 15000 sehari 15000 suruh ngitung tuh Sebulan berapa? Seminggu 10 hari itu sudah 150 ribu kali 3 450 ribu Untuk anaknya tok uang saku itu ya Uang jajannya Dasar ibunya pemalas tuh Cobalah dibuatkan kue di rumah Kita di rumah pun membiasakan anak-anak kita Daripada harus beli kue yang kesehatannya belum tentu Maka kita buatkan saja dari rumah Apa Ya kita ajari dengan ketawaduan yang sederhana. Kita beli lebih murah atau kita membuat lebih murah. Coba. Kadang-kadang seperti itu gak dipikirkan. Tak taunya bapaknya bingung harus ngutang sana ngutang sini. Gimana hidupnya bisa nyaman? Dan sungguh mengherankan yang begini itu. Kalah sama anak. Ngikuti cara hidupnya anak. Ajari anak itu untuk tawaduk. Ajari anak itu untuk terima apa adanya. Semoga anak-anak kita semuanya itu adalah orang yang bisa mengerti orang tuanya. Jangan biasa. Biarpun anda kaya raya, jangan dimanja dengan uang. Musibah. Nanti didekati oleh teman-teman, teman-temannya, akhirnya diajari yang enggak-enggak, suruh beli ini, suruh beli itu. Lah ini diantaranya orang tua yang begitu tuh, cintanya berlebihan salah. Sampai urusan, ya ini, senetron tadi. ini itu untuk nyenangkan hiburan, kasihan dia sekolah terus. Padahal sungguh kalau anak itu Nggak pernah kita ajari nonton sinetron, dia nggak pengen sinetron. Nggak kita ajari nonton sinetron, nggak akan gatel tuh kulitnya ya. Nggak akan sampai dia tuh ngenes karena nggak tahu sinetron aslinya. Sama kalau anak kita nggak pernah kita ajak rekreasi ke satu tempat, nggak akan minta dia. Tetapi kalau sudah kita latih dengan manja-manja semacam itu, mulai ada tuntutan, pengen sana, pengen sini, orang tua yang repot. Dunia anak kita memang harus kita hibur. Tapi hiburannya bisa saja subhanallah seorang tua yang jarang ketemu anaknya mungkin harus kejar-kejaran lari main di sini sama anak-anaknya. Itu puas bagi sang anak itu. Tidak harus diajak nonton film, tidak harus kita ke tempat tertentu enggak. Tapi anak itu sesuai dengan akal yang yang ia ketahui. Misalnya televisi saja. Kalau anak kita tidak pernah biasa nonton televisi, lihat Suatu ketika kalau kita ajak buka tel, buka TV, tidak pernah nonton sinetron, buka TV isinya itu ceramah, dia senang lihat gambar situ, sudah senang kayak orang nonton film itu ya. Karena tidak pernah kita manja dengan tontonan-tontonan yang semacam itu. Jangan kasihan. Ah, enggak. Kita putarkan komputer, kita bukakan komputer, hanya cerita tentang cerita misalnya Imam Bukhari kayak atau cerita ini, itu diulang-ulang, senang itu sudah. Jadi karena apa? Sesuai dengan pengetahuannya itulah anak itu akan terhibur. Nah, ini kadang-kadang orang tua pengen manjain ini. Sampai kadang-kadang Masya Allah mainannya di rumah selemari. Mainannya satu lemari. Berarti memang orang tuanya tidak pandai menghibur. Sampai perlu menghibur anaknya harus beli uang banyak-banyak itu. Berarti orang tuanya yang lemah ya. Jangan bangga kalau bisa membelikan mainan buat anak-anaknya mainan yang berlebihan itu menunjukkan kalau bapaknya nggak pandai menghibur anaknya itu seorang ibu kalau pandai membelikan mainan anaknya jangan bangga itu sebetulnya karena ibu ini sudah nggak bisa menghibur anaknya sehingga harus coba membelikan mainan yang banyak mubazir itu satu sisi kemudian membiasakan anak itu menjadi orang yang selalu kalau pengen apa harus beli harus beli harus beli nah, kayak begini ini akhirnya tidak kontrol akhirnya banyak keinginan minta ini sehingga anak minta ke warung, harus beli ini. Kalau pergi ke pasar, harus beli ini. Pulang, harus beli ini. Karena tidak dididik dengan cara yang baik. Termasuk masalah tontonan televisi ini. Ngeri. Makanya ustadznya susah mendidik gimana diajar dengan baik. Di madrasah diberi pendidikan yang baik. Sampai di rumah, nonton televisi. Senetron, gak karu-karuan. Ibunya pun gak pernah nanya pelajarannya apa dek. Sebab apa? Kalau di rumah ibunya juga khusyuk dengan ustadz senetron. Cobalah dibimbing anaknya ngaji, dilihat, ayo nak ngaji, dibangga, ayo Masya Allah. Nunggu sholat, latihan anaknya sholat saja kadang-kadang nggak mau. Padahal di sekolah diajari sholat ya. Kadang-kadang juga, ya sholat, sholat, sana cepat. Anak kecil sholat. Cobalah kalau anaknya kecil sholatnya ditunggu. Aduh, dedek pinter banget. Ya Allah sujudnya, baiknya. Ayo doa, doa, doa. Ya, bangga itu anak. Tapi dasar ibu bukan pendidik. Ayo sholat sana. Katanya sekolah diajari sholat, sholat. Sholat dia aja nonton sinetron dia. Ya. Anaknya sholatnya sudah nggak terlatih, nggak ada bangga ini. Memang pendidikan itu perlu mendidik anak. Jadi insya Allah silsilah yang kita hadirkan dalam di Cirebon TV adalah termasuk silsilah mendidik anak itu loh. Lah di rumah ini penting. Biarpun kita datangkan para waliullah waliullah mengajar anak-anak di sekolahan kita, ternyata ibunya di rumah nggak mendukung ya susah. Ketemu sama ustaznya berapa jam sih? Kalau ada orang sekolah di sekolahan, misalnya ada sekolah SMP atau MTS atau sanawiyah atau aliyah berapa jam di sekolahan mulai jam 7 sampai jam 1 siang itu pun pendidikan agamanya akan terbatas selebihnya adalah pendidikan sana sini kan sudah begitu di rumah berjam-jam gak karu-karuan Masya Allah susah jadi ini harus kompak para orang tua mendidik yang benar kepada anak itu jangan dimanja dengan uang jangan dimanja dengan tontonan jadilah ibu yang pandai ibu yang cerdas ya subhanallah hitung kan bisa jadi hiburan ayo siapa bisa ini Masya Allah cerita yang baik, hiburan. Bagaimana anak kita lima-limanya ngejar, pengen cerita, pengen cerita, pengen cerita. Padahal cerita sahabat Nabi loh ya. Ini kan en, hebat ini. Sampai kadang-kadang tidur diganggu kita ini ya bisa. Bagaimana kita bisa seperti itu? Cerita sahabat Nabi yang menarik, cerita tentang perjalanan Rasulullah yang menarik. Nah ini sampai anak kita itu kalau ketemu kita mesti tanya bagaimana, apa Umi ceritanya mana lanjutannya? Nah, ini baru hebat. Jadi jangan sampai hiburannya di luar. Jadi menjadilah ibu yang baik, bapak yang cerdas untuk mencetak generasi-generasi yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Di rumah harus, lingkungan harus. Nggak cukup. Lingkungan sangat mempengaruhi. Maka disunahkan hijrah ya. Lingkungan tidak baik jangan dibiarkan anak di situ. Kita pergi lengah, lenyap, hilang anak kita. Nauzubillah. Bisa saja akhlaknya yang hilang, kehormatannya yang hilang, Saudara. Hilangnya harta mas pele, tapi hilangnya akhlak moral itu yang mengerikan. Lingkungan, kalau merasa lingkungannya tidak mendukung, jangan dibawa di rumah anak kita. Titipkan di tempat yang mulia, tempat yang terhormat, tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini biasanya orang zaman sekarang dipesantrenkan. Pesantren pun tidak semua pesantren lihat lingkungannya kayak apa. Ada pesantren yang tidak mendidik, ada. Pesantren hanya sekedar menampung anak-anak, tapi pendidikan moral tidak ada. Pendidikan akhlak tidak ada. Hanya anak ngaji, pulang, ngaji, pulang, selesai. Makanya pulang di rumah, anak ini masih durhaka saja ke orang tuanya, ada. Jadi ada, memang harus lingkungan mendukung. Setelah itu apa? Di samping lingkungan mendukung, pengarahan pendidikan. Pengarahan pendidikan yang penting. Jadi pendidikan jangan dianggap hanya di sekolah saja, mulai dari keluarga, lingkungan, pengarahan pendidikan, ya, lingkungan ini termasuk teman itu nanti. Dengan siapa anak kita berteman harus cermati. Semuanya ini harus bekerja. Guru hanya bisa mengajarkan anak-anak kalau di rumah cari teman yang baik ya. Itu kan ajaran dari guru. Sampai di rumah bagaimana? Gak tahu. Sementara pemahaman baik bagi anak-anak berbeda-beda. Bisa saja setelah doa Baik, anaknya baik, suka datang, suka ngasih makanan, suka ngasih. Itu baik. Padahal belum tentu itu baik. Jadi kebaikan sendiri kan anak kecil belum ngerti. Maka harus diarahkan. Teman ini nggak baik, teman ini benar. Kamu jangan sering duduk di sana. Nah ini perlu prosesnya. Nah ini kalau pengen menjadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang jauh daripada kebejatan moral zaman ini. Itu adalah luar biasa jihad yang besar bagi anak-anak kita. Ya kayak makanya kita senang kalau anak-anak kecil dibawa ke pengajian. Itu kan dari kecil. Agar punya nostalgia-nostalgia indah ngaji. Menghadiri majelis-majelis yang mulia. Pemuda-pemuda kalau sudah hadir pengajian itu hebat. Jangan yang di pengajian itu orang tua-tua saja. Masa anak kita harus nukun tua dulu. Kalau sudah tua itu barokah bil barokah saja. Alhamdulillah. Sementara pemahamannya itu adalah anak-anak muda ia bakal menerjemahkan apa yang ia dengar, apa yang ia pahami. Kemudian ini jadi kalau ingin menarik bagus ini adalah satu satu teguran bagus gimana agar anak-anak kita itu benar. Enggak cukup ustadz saja loh ya. Bahkan banyak anak mondok tuh di pondok baik. Lah ini yang banyak kita temukan. Di pondok tuh baik luar biasa. Tapi kalau sudah sampai di rumah bebas. Bahkan ibunya itu ke apa alasannya? Kasihan di pondok gak pernah ngapa-ngapain. Sudah dibebas-bebasin dengan televisinya. Kalau mau beli CD-CD film beli nak ya mumpung di rumah. Aduh, aduh, aduh. Mumpung di rumah. Maksudnya apa? Tak rusak dulu nanti tak kirim lagi ke pondok. Lah ini kan ibu dungu ya. Mumpung di rumah. Bebas. Sampai mau nonton film sampai pagi. Film. Mestinya kan ditegur, Nek, Dek. Lu kan sudah mondok masa begitu. Kan malu ada kontrolnya. Tapi karena ibu salah, kasihannya itu salah, mumpung di rumah. Banyak kayak begini tuh. Main pun bebas, mumpung di rumah. Duit dikasih, mumpung di rumah. Kenapa? Seminggu lagi mau berangkat, sambil nangis, sudah lana puas-puasin. Oh, puas-puasin jadi setan. Makanya balik ke pondok, kayak nol lagi. Kerasan, telepon-telepon lagi, minta pulang, gak kerasan. Pokoknya kalau punya anak mondok jadikan di rumah itu jadikan di pondok lebih enak daripada di rumah. Itu loh. Jadi kalau sudah di, di, di rumah ditanyakan kapan kamu pulang lagi di pondok lagi. Jadi keinginan untuk balik ke pondok itu tinggi nanti. Sebab ada orang kalau sudah pulang masuk pondok itu kayak mulai baru lagi, gelisah, mulai dari nol lagi, nggak kerasan, capek, telepon ke orang tua, minta dijemput, pura-pura sakit. Wah, alamat ilmu nggak manfaat tuh. Jadi di sini peran orang tua Pak, sangat penting di dalam mendidik anak, di dalam mendidik generasi-generasi muda. Menabung itu ada dua macam, apakah wajib dizakati atau tidak. Kalau nyetor bayaran zakat tidak wajib dizakati. Kalau kita menabung untuk zakat wajib dizakati kalau sudah satu nisab dan berputar satu tahun. Misalnya kami punya uang ya saya pengen menabung lah saya cicil sedikit demi sedikit tahun ini dapat 30 juta suami istri lah seorang suami mempunyai duit ingin menghajikan dia sendiri dan istrinya punya duit 30 juta ditabung berputar sampai satu tahun maka wajib maka itu wajib dizakati karena disimpan, ditabung. Tetapi kalau sudah diserahkan kepada pembayaran, kita membayar. Aturannya memang kita membayar, bayarnya nyicil. Berarti itu sudah lepas dari tangan kita. Kalau sudah kita bayarkan, sudah jelas transaksinya adalah kita membayar haji. Maka bagi kita sudah tidak wajib menzakati lagi karena kita bayarkan haji. Tapi kalau kita tabung untuk haji, karena tabungan itu kita yang ngurus, kita yang ngatur, ya, kita yang nyimpen, maka kita wajib menzakatinya. Tapi kalau sudah kita bayarkan, tidak wajib menzakatinya. Kita bayarkan untuk biaya haji. Pak, bagian travel atau apa, ini saya untuk biaya haji. Ya, terus Ya sudah, kapan bayar? Bayar sekarang. Kemudian, ya sudah saya nyicil karena saya belum ada duit. Kapan waktunya? Nanti. Jadi kita bayarkan. Jadi lepas dari tangan kita. Karena bukan kita yang menyimpannya, tapi kita bayarkan. Maka itu tidak beda seperti orang membeli membelanjakan uangnya. Kalau sudah kita keluarkan, kita belanjakan uangnya. Beda. Ya. Yang wajib dizakati itu adalah uang mandek yang ada di dalam genggamannya. Maksudnya di bawah kekuasaannya bisa ia lakukan apa saja dengan uang itu untuk kebutuhannya maka uang itu sudah memenuhi syarat satu nisab kemudian berputar satu tahun maka uang itu wajib dizakati misalnya ibu punya duit 30 juta ibu yang pegang tapi kalau sudah duit itu dipinjam sama orang ya enggak lagi enggak wajib zakat ibu punya duit 30 juta sebab nisab nya nisab itu adalah batas minimal. Kapan uang wajib dizakati? Kalau sudah nilainya mencapai 91 atau 94 gram emas murni. Diperkirakan 24 juta lah atau 23 juta. Paling banyak 26 juta. Baik, kalau sudah orang punya uang sebegitu, baik ibu taruh di rumah atau ibu taruh di tempat penyimpanan uang. Misalnya ada lembaga bank Islam yang Islam benar misalnya. Anda menabung uang di situ, titip duit 30 juta. Berputar satu tahun, wajib Anda zakati. Sebab apa? Itu tabungan Anda, uang Anda. Berbeda jika uang Anda dipinjam sama orang. Punya uang nganggur, Bu? Punya. Berapa? 40 juta. Saya pakai dulu ya. Ya sudah, saya pinjam ya. Jadi orang nggak wajib zakat lagi kita. Karena bukan di bawah kuasa kita, kita tidak bisa tasarruf lagi, melakukannya nggak bisa. Tapi kalau ada uang di kita titipkan di bank syariah itu, lihat, kalau butuh waktu-waktu kan bisa. Kita mudah untuk mentasarrufkannya. Nah, ini seperti itu gambarannya. Jadi kita, kalau memang uang haji itu ada di kita, tabungan haji ada di kita, maka wajib kita zakat. Di kita itu adalah di rekening kita, di, di apa yang kita boleh kita rubah untuk apapun. Nah, ini baru kita wajib apa? Menzakatinya. Tapi kalau sudah kita bayarkan itu ya tidak. Kadang-kadang kita ini sudah bayar sekarang tatonya ditunda lagi. Ditunda lagi. Bukan kesalahan kita, dari kesalahan yang ngurus misalnya. Kesalahan yang ngurus. Karena uang itu tidak mandek, sudah kita bayarkan tapi belum dapatnya. Kita kan bayar jasa sebenarnya beli tiket tuh. Kayak begitu beli tiket dan bayar jasa tapi tiketnya belum dikasih-kasih yang salah bukan kita yang salah dia nggak beda kalau kita itu membayar sesuatu beli mobil duit kita kalau kita belikan mobil maka tidak wajib kita zakati saya beli mobil sudah pesan mobil sekarang tak taunya baru dikasih tahun depan berarti barangnya itu tidak diberikan langsung transaksinya sudah sekarang Transaksi jual beli mobilnya adalah sudah bares, kita diberikan. Maka duit ini sudah pindah kepada orang yang punya mobil, termasuk jasa. Jasa ini ujroh, pembiayaan untuk haji kita membeli jasa sebetulnya. Ujroh, kita membeli kepada orang biaya memberangkatkan haji. Di situ ada tiket, pelayanan dan sebagainya. Berapa sih? 40 juta. Baik, aku bayar 40 juta. Selesai. Berarti transaksinya boleh. Kapan jasa itu kau berikan? Ya sesuai dengan perjanjian besok, besok. Tak tanya besok tidak bisa membayar, ya dia yang tidak membayar. Maka jangan sampai sudah kita ditunda lalu kita kena zakat lagi. Kita tidak pengen kan menunda-nunda seperti itu. Sementara kita sudah membayar jasa. Ya seperti itulah. Kalau tabungan kita yang sesungguhnya maka sudah berputar satu tahun. Kemudian sudah memenuhi satu nisab sekitar 94 gram emas murni. Maka waktu itu sudah wajib kita membayar zakatnya. Kalau tidak juga tidak. Wallahu a'lam bisawab. Ayat Al-Quran yang bisa dijadikan obat mengu untuk mengusir rasa bosan jenuh karena lelah melakukan rutinitas sehari-hari. Rutinitas apa ini? Misalnya, kalau urusannya rutinitas yang mubah, hal-hal yang mubah, tinggal niatnya saja yang baik. Kerja ya. Tiap hari kerja ya. Pagi ke pasar, pulang sore, pagi ke pasar, pulang sore. Gak ada yang jenuh ya. Yang bikin jenuh kok ngaji ya. Tapi orang kerja gak ada orang ngomong jenuh saya kerja. Malah cari kadang-kadang. Katanya sih ah monoton gitu saja. Enggak bohong tuh. Duitnya kurang gede biasanya jenuh itu ya. <laughs> Coba kalau lagi berdagang duitnya banyak ada ada yang jenuh. Padahal itu-itu saja. Sebab mulai zaman dulu pedagang kue ya kue terus ya. Enggak pernah berubah kan? Nah, yang berdagang itu itu itu saja karena menghasilkan terus ya. Jadi tidak tahu jenuh bosan ini mungkin urusan apa? Rutinitas ibadah, ngaji bisa Gak ngerti makna istiqomah itu. Kalau ngaji kok kadang-kadang malas, bosen saya ngaji itu. Eh. Baik harus cermati jenuh dan bosen itu dalam hal apa. Kalau mungkin anda termasuk orang yang mencari nafkah mulai pagi berangkat sore kok jenuh, bosen, niatnya yang kurang jelas. Kamu cari nafkah untuk apa? Nah ini baru benar nanti. Kalau niatnya dikukuhkan bahwa agar aku tidak minta-minta ke orang, agar aku bisa menyekolahkan anak-anakku agar aku bisa menghidupi keluargaku, agar aku bisa menyumbang ke tempat-tempat mulia. Lah ini kelihatannya kerjaannya itu urusan dunia, maka menjadi ibadah orang itu nanti. Lah semangat inilah semangat pahala. Setiap jalan pahala. Ada ada jaminan dari Rasulullah bahasanya orang berjir, orang keluar dari rumahnya mencari nafkah itu seperti orang berada di jalan Allah. Berada di jalan Allah. Tapi jangan sampai tertipu lagi nih. Tadi Imam Ghazali nyebutkan orang tertipu karena sudah merasa ini jihad di jalan Allah suruh ngaji. Ngaji enggak? Kan ini saya sudah jihad, ngapain harus ngaji? Musibah nih. Nah, ini tergoda lagi, tertipu lagi. Alasannya apa? Orang cari nafkah kan jihad di jalan Allah. Saya tidak perlu ngaji, pahalanya jihad kan besar. Nah, ini musibah. Enggak benar kayak gitu. Makanya harus ada ilmunya. Tadi sebut kayaknya beribadah tapi babnya riak, kayaknya melakukan kebaikan tapi maksiat. Baik, kalau ada orang jenuh diingatkan kepada niat. Niat itu di dalam hati itulah pembangkit semangat baru. Yang menjadikan kita itu bersemangat terus adalah apa yang ada di dalam hatinya atau bahasa Al-Qur'an atau bahasa hadis dan bahasa Rasulullah adalah an-niyah. Dikembalikan, diperbaharui niatnya. Untuk apa kamu cari duit? Untuk Memberi nafkah anak istri. Pahalanya ada enggak? Ada. Kamu senang pahala enggak? Senang. Lah kok males? Iya ya. Balik lagi semangat ya. Mau ngaji? Untuk apa kamu ngaji? Cari jodoh. Sudah dapat? Ya sudah. Ya kan? Karena niatnya salah. Tapi kalau ngaji pengen cari itu Allah, setelah ngaji ya Terus, mau malas untuk apa kamu ngaji? Cari ilmu. Untuk aku amalkan, untuk cari doa Allah. Terus. Nah, ini ada semangat jadi. Jadi diingatkan kepada semangat. Kalau ngaji hanya pengen cari teman baik saja, ay, sudah nggak ada teman baik, jenuh malas. Jadi ternyata niat itulah yang menjadikan orang itu selalu bersemangat ya. Kemudian ya ada pun doa-doa ya minta kepada Allah dengan ketulusan hati ya. Ketulusan hati. Kalau Allah Rasulullah mengajak Allah ma ini atuka minal azli wal kasal. Ada ya Allah jauhkan aku daripada malas-malasan. Ya, malas-malasan minta kepada Allah. Wal jubni penakut, wal bukhli pelit. Rasulullah mengajari doa kayak begitu. Padahal Nabi Muhammad bukan orang yang pelit, bukan orang yang seperti itu. Nabi Muhammad adalah orang yang penuh dengan semangat, tapi tetap mengajari kita doa untuk tidak malas. Mintalah kepada Allah Adapun doa ayat Al-Qur'annya tidak ada secara persis seperti itu, kita tidak pernah eh, tidak tidak tidak tahu persisnya seperti apa, akan tapi membaca Al-Qur'an secara serius sendiri, kemudian Anda niatkan Anda baca Al-Qur'an yang banyak ya. Kalau doa kalau hadis Nabi yang khusus ya begitu. Biasanya ini dibaca kalau yang pernah membaca wirid Wirdul Latif ya. Itu ada hadis-hadis. Allahumma inna a'udzubika minal ajzi wal kasri wa minal jubni wal bukhli wa min ghalabati dain qari. Allahumma inna a'udzubika minal afa wal Allah Allahumma inna Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari mas, dari menjadi orang yang malas-malasan itu. Karena bosan mau lakukan ibadah. Itu doa dari hadis Nabi saw. Alaihi Wasallam. Kalau nggak hafal doa, baca Al Quran apa saja. Setelah selesai diniatkan ya Allah, jadikan aku ahli istiqomah ya Allah. Selesai. Baik. Ini saja insya Allah yang bisa kita sampaikan. Semoga manfaat. Ada orang ada yang minta doa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita doakan ada ada yang sakit, Bapak Jauri dan juga dari kaum muslimin khususnya jamaah dan keluarga jamaah yang diberi oleh Allah sakit, semoga Allah berikan kesembuhan yang menjaga sabar yang dikeluarkan dari biaya menjadi amal jariah akan diganti oleh Allah dengan berlipat ganda dengan harta yang barokah manfaat dunia dan akhirat dan semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan lahir batin kemudahan dalam segala urusan kita barokah dalam usaha kita berkatil Habib Muhammad SAW Al-Fatihah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Ihdinash suratul mustaqim, suratul shiratal ladzina an'amta 'alaihim mahtubi maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la tahdulna, wa'afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa aftirna wa tusir alaina innaka ala syaqdir. Allahumma inna ya Rabbana Allahumma ya Allah berikan kepada kami ya Allah Berikan kepada kami ya Allah niat yang benar Niat yang tulus karenamu ya Allah Di dalam kami melakukan ibadah ini ya Allah Di dalam, di dalam kami melancarkan aktivitas ini ya Allah Berikan kepada kami niat yang tulus karenamu ya Allah Jangan sampai ibadah kami bukan karenamu Jangan sampai ngaji kami bukan karenamu Jangan sampai pekerjaan yang kami lakukan setiap hari bukan karenamu ya Allah Alangkah sia-sianya ya Allah Jika itu kami lakukan bukan karenamu ya Allah Jadikanlah kami hamba-hambamu yang tulus dalam beramal ya Allah Ya Allah Ya Allah berikan kepada kami keistiqomahan Jadikan kami ahli istiqomah ya Allah Istiqomah di dalam melakukan kebaikan Dan istiqomah di dalam meninggalkan kemaksiatan Mudahkan segala urusan kami ya Allah Urusan kami ya Allah Lapangkan rezeki kami Jika ada yang sakit sembuhkan Jika ada yang punya hutang mudahkanlah kami di dalam membayar hutang-hutang kami. Ya Allah bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya. Jauhkan dari dengki, riak, sombong dan dendam. Ampuni dosa kami ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini ya Allah. Ampuni dosa kami, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah sungguh engkau maha kuasa ya Allah.